itu cek apa namanya cek mundur ya nah, itu riba nasiah gitu. tempo itu ya. kalau bank itu kan bank konvensional itu kan memang ikhtilaf ulama ada yang bilang boleh ada yang bilang tidak tapi guru kita Ki Haji Eh, Syafi'i Adami mengatakan kalau kalau bank itu dalam keadaan do, saja kita pakai seperti kita transaksi perdagangan kan sekarang pakai itu ya kirim melalui bank itu kan atau pergi haji sekarang masukin ke bank ya itu disebut darurat kalau kita nanam duit tujuannya buat nyari bunganya itu nah itu deposito duit nah, itu jangan kalau bisa ya. kalau tujuan ngamanin duit saja ngamanin di rumah takut kan ngamanin kapan-kapan kita ambil buat bayar gitu buat tabungan dan niatnya nabung nih mau beli apa nanti kalau di rumah kan gampang banget ngambilnya tuh habis tabung aja deh buat niat nanti haji atau niat mau beli ini mau beli nggak apa-apa ya kalau bunganya buat bayar pajak gimana sama aja ya? Iya kalau yang katakan dia riba, kalau yang mengatakan bukan riba itu sama aja pinjam apa memberikan pinjaman kepada orang yang bisnis katanya. Ya, karena orang yang minjem bank itu kan biasanya buat buat usaha gitu kita dibayar di situ cuman ini duluan tuh yang salah gitu gitu karena kalau netepin duluan disebut riba Kaget. Hah? Nah. bilang, kalau hmm. kalau perdagangan Oh itu namanya syirkah. Syirkah. Bagi untung ya. Bagi untung. Bagi untung. Bagi untung namanya. Ya. Dia punya modal, dia jalanin kita. Ya, usaha itu. Nah, itu namanya usaha syirkah. Dia modal tenaga, ini modal duit gitu. Nah, biasanya modal duit lebih banyak tuh dapatnya daripada yang tenaga. 70 dia 30 tapi kalau syirka yang benar masing-masing taruh modal jalanin bareng-bareng nah, itu 50-50 kalau dia rugi ya rugi nggak baik nggak nggak itu Gak ganti ya atau ada yang modal banyak dia yang jalanin dari sini dapat sekian sekian sekian bisa juga begitu Nah kalau ruginya dari kelalaian dia wajib ganti itu duit orang semuanya. Duit orang wajib ganti. Tapi kalau karena memang situasi yang buat dia rugi, ya udah benar-benar. Tapi karena memang situasi ya, ya tiba-tiba rugi dia. Itu nggak nggak bayar, nggak ganti nggak. Kalau bank nggak peduli, pokoknya dia pinjam duit wajib bayar aja. Mau rugi mau kagak, bayar tiap bulan itu dia yang disebut mensyaratkan di awal anda yang pinjam duit dong 5 juta ntar aneh kasih hadiah ente ini buat apa? tahu ada urusan nih ya urusan mau bayar apa gitu ntar ini kasih hadiah aja deh bulan besok duit aneh turun nih. ntar ente kasih hadiah nah, itu riba karena dia menjanjikan hadiah ya boleh tapi itu boncengin aneh dulu. Boncenginnya riba tuh. Boncenginnya riba ngambil manfaat dari ngasih duit pinjaman hati boncengin lo riba iya. kecuali ngomongannya bisa boncengin bisa ngomongin eh, keren ini pinjam duit mau itu deh nah ini ganti tanggal siang iya itu nggak riba boncengin tadi ya yang itu numpang tuh di boncengin aja tapi pinjam duit dong boleh pijitin dulu Mijitnya ribet tuh di semua. Nah, bingung. Ada sekarang kita kan, orang mau pergi haji, duitnya cuma lima juta. Pergi hajinya dua puluh lima juta, ya kan? Yang dua puluh juta tuh dia bank kasih pinjem tetap. Hmm. Buat supaya dapat kursi, dapat hmm. kuota hmm. haji kan. Mungkin 4, empat tahun tuh. Iya. Dia bayarnya nggak 20 juta, kan ada bunganya itu. Itu dia. Riba kan Itu dia kalau yang mengatakan itu riba. Ya. Jadi jadilah hajinya itu mardut. Ya. Mardut. Tapi kalau kita niatnya nyicil gimana? Niatnya nyicil. Seperti kita ngambil kredit apaan barang gitu kan yang barangnya berupa kuota haji. Gitu. Iya kalau uang nggak bisa dicicil, minjem duit, nyicil duit itu di riba. Kalau kita beli motor, bayar nyicil namanya disebut jual tempo, beli tempo masih boleh. Sekarang mau nyari orang yang model begitu nggak ada bank melainkan yang leasingnya bank iya, iya, Sekarang yang leasing bank kagak orang pribadi jarang yang berani begitu. Tapi dulu ada, dia beli medianya, beli motor Honda 4 juta misalnya. Dia yang bayar tuh, nah, itu kreditnya media. Dalam waktu tiga tahun ngicil. Itu disebut nyicil, ada barang yang dicicil. Kalau haji kan bukan barang. Jadi sama aja dia nyicil duit akhirnya. Nah, sekarang ramai itu pinjam duit satu jam kan. Eh, satu jam ayo 20 sampai 200 juta tanpa anggunan tapi ada kartu kredit gitu Pak HP kita nyolong tiap hari itu ya. itu minjem duit nyicil duit namanya jangan ya kecuali kita bang ada eh, usaha kita eh. kita mau afsanaah ya eh, bikin kerajinan tangan kurang modal pinjam ajuin ke bank DKI itu nah, itu aja masih ikhtilaf yang begitu walaupun buat usaha jangan pinjam duit pinjam duit bukan buat dagang bukan buat beli produk nah, akhirnya kita bayarnya itu nyicil namanya nyicil duit riba sama aja minjem duit bayar lebih riba. Makanya ada istilah bank Islam sekarang, kalau antum mau beli barang, itu beli barang, barangnya beli dulu sama dia itu. Ya. Yeah. sekian dibayar. Itu nyicilnya itu transaksi cicil. Paham enggak? Transaksi nyicil namanya bank muamalat atau BM apa namanya bank syariah bank syariah jadi dibeliin dulu media mana yang itu cocok transaksi di itu bank bayarin tuh Tep, baru ntar ente nyicil nanti ah, ah, silang mudoroba apa itu namanya nah, itu begitu bang syariah ngakai itu begitu lah hukum padahal kami mawon duitnya duit BI juga gitu ya. kan ya kalau haji jangan belum mampu dia tuh pakai ngutang-ngutang bayar lebih akhirnya ter hajinya dengan uang riba karena yang yang ribain sama yang makan sama nah, yang yang makan ini untung juga ya perutnya gendut dia wal hakim gala sahihun ala syarti syakhi syakhi syaikhaini ya wal hakim dan hakim wa qala sahih dan dia berkata sahih tapi ala syarti syaikhaini atas syarat Bukhari Muslim itu hadis wal Baihaqi mana hadis ini Arriba riba salasatun wa sab'una baban aisaruha mislu ayyan kihar rajulu ummahu riba itu punya 73 pintu 73 mari riba, mari riba, mari riba, mari riba. Satu daripadanya yang paling ringan dosanya itu seperti seseorang nikahin maknya. Paling paling ringan dosanya itu sepaling ringan dosanya riba yang punya 73 pintu itu paling ringan itu dosanya seperti seseorang zinai atau nikahi maknya. Nikah maknya zina ya. Setubuhi. Seperti perempuan lagi setubuhi maknya. Mak kandungnya setubuhi gimana? Watabrani iyakum wa zunuba Allati la tughfarul gulula Ya, gululu Faman ghalla shay'an ata bihi yawmal qiyamah Wa akil riba Faman akila riba Ha? Wa akil riba Faman akila riba Bu'isa yawmal kiamah majnunan Yatakhabbatu Tumma qara'a asalam salam Allazina yakuluna riba Karena yakumu eh, Ila akhir ayat Ila al-masih Dan Rabbani melihat hadis hati-hati kamu terhadap dosa yang tidak diampuni penipuan ya. siapa orang yang menipu sesuatu maka didatangkan di hari kiamat datang dia dengan hari hari kiamat ya. gitu ya iya. wa aklu riba begitu ya makan riba dua tuh iya. menipu sama makan riba Siapa orang yang makan riba dibangkitkan hari kiamat gila. Seperti orang ya, ya batu, ya, surupan. Ya, masukan setan. Kemudian Nabi membaca ayat yang kemarin al ayat yaquluna riba ila akhir ilal masih sampai ilal mas. Wal asbahani an Abi Sa'id Al-Khudri an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lamma usriya bihi مررت بقوم بطونهم بين أيديهم كل رجل منهم بطنه مثل البيت مثل البيت الضخم قد مالت بهم بطونهم منضدين على سابلة أي طريق آل فرعون وآل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا Asbahani dari Abi Said Al-Khudri bahwasanya Rasulullah SAW berkata, tatkala aku di Isra kan, aku lewatin satu kaum yang perutnya ke depan gitu. Perutnya ke depan sangat gendut ya. Setiap seorang daripada mereka perutnya kayak kayak rumah yang besar. Kayak apa tuh? Al-Bait. Perutnya kayak eh, Fatmalat bihim butunuhum mundadina ala sabilatih. Sehingga perutnya bikin dia jadi condong begitu. Ya perutnya betul. Ya orangnya mau nggak mau ruku ya. Kemudian perut. Jadi hampir-hampir mukanya enggak, pala enggak kelihatan. Gedean perut daripada daripada badan. Jadi perut aja yang kelihatan dari depan. Mundodina ala sabilatin. Dia terlempar ya, ke jalanan yang dilalui oleh Ali Fir'aun. Ali Fir'aun itu setiap pagi sore rame-rame digiring tuh. Oh, ke neraka. Dia satu satu jalur tuh. Warga Fir'aun dari mulai Fir'aun, tentaranya, semuanya, pasukan-pasukannya itu satu satu jalan yang Allah khususkan buat alu Fir'aun. Itu jalannya ke situ. Nah dia nih yang perut-perut gendut itu, yang buncit-buncit, itu ada di jalan itu. Ibayang ditabrak sono kemari. Plong lah, muter, ditabrak muter itu lah. Ya. Jadi kelempar ke sono kemari, ke sono kemari. azabnya begitu. Udah perutnya gendut, diterjakin. Ame Ali Fir'aun yang digiring ke neraka. Jadi berinjok injok ketendang, mental semua. Itulah gambaran orang yang makan riba. Wa al Fir'aun ya'raduna 'ala nar ghuduwan wa asyan. Al Fir'aun ini keluarga Fir'aun, kelompoknya deh, pasukan dan sebagainya. Itu digiring ke neraka setiap pagi dan sore. Qala Nabi bersabda, "Wa yuqbiluna mislal ibilil manhumah." Maka mereka tuh menghadap Eh, ke neraka itu waktu menuju neraka seperti ontak-ontak yang kalau mangkumah ada yang ada yang artiin kelaparan kehausan ada yang artiin kekenyangan ya, sangat kenyang banyak makan orang kalau banyak makan kan mabok deh ya, ngap-ngapan seperti ontak yang kekenyangan layas yasma'una wa la ya'qilun udah nggak dengar udah nggak berakal lagi Orang kalau udah kenyangan blank. Ajak ngomong udah ya nggak kenyangan ngurusin-ngurusin perutnya ngap-ngapan ya. Wa idza hazza bihim ashabu tilkal butun maka ketika ahazza bihim ashabu tilkal butun dia apa namanya? E, melewati atau merasa ya, menyentuh lah kalau hasa itu ashab perut-perut itu Iya. Jadi kalau tuh pasukan tadi lewatin terus nyentuh tuh perut-perut tadi itu gomu mereka di Nih siapa Yang ashabul butun. Eh, yang apa yang butunnya gede. Gede. Kata minumi butunuh. Oh. Karena memang nggak apa namanya nggak nggak nggak nggak sanggup karena perutnya gede. ini Boyong. Kalau pengen diri ditabrak kan ketakutan, diri menghindar, menghindar kagak bisa mabur itu. Dua tuh lagi. Ya. Fala ayah ayabrahu. Mereka nggak mampu melepaskan diri dari tabrakan itu al Fir'aun yang rame-rame menuju neraka. Ya gambaran orang yang ketabrak deh. Ame segerombolan kebo ngamuk gimana coba. Menghindar kagak bisa gedean perut gimana mau lari hatta yarsyahum al fir'aun sehingga ditutupin mereka oleh al fir'aun dia ke kedesak-desak ya. sama al fir'aun yang jumlahnya banyak fayaldunahum mukbirin wa mudbirin maka mereka itu dia tolak ke sono kemari maju ke depan ke dorong ke belakang maju lagi ketabrak-tabrak gimana sih ya kayak bola ditendang sono tendang sini Fadzalika azabuhum bil barzah. Itulah azab mereka di dalam alam barzah. Alam barzah bainad dunya wal akhirah. Qala sallallahu lalu bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fakultu man haula ya Jibril." Karena Nabi lagi Isra Mi'raj kan? Nanya ya Jibril itu siapa? Lalu Jibril mengatakan haula allazina ya'kuluna riba. Itu mereka itu orang-orang yang makan riba. Wa fi riwayatin lamu butunuhum kal buyut fiha al hayatu tura min khariji butunihim. Dalam satu riwayat baginya itu ada mereka punya perut bagi orang yang makan riba itu perutnya kal buyut seperti rumah yang terisi oleh ular. Rumah di dalamnya ada ular. Turamin min khariji butuni. Kelihatan tuh ular dari dari luar perutnya. Dari luar perut kelihatan tuh ular. Ya, kalau dalam riwayat lain. Wa muslimun an Jabir. Muslim dari Jabir la'ana Rasulullah SAW akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaih Wakala wahum sawa. Nabi mengatakan Rasulullah SAW melaknat orang yang makan riba, yang mewakili itu, yang sekarang pada jadi batang iklan tuh, ya dijamin satu jam cair, itu mewakil deh. itu wakil-wakil gitu. Atau yang SMS kita itu perwakilan, kan bukan duit dia, jadi nah, mewakil. Wakatibahu yang nyatet. Wasyahidai yang jadi saksi. Dia mah minjam duit nih, iya, Pak. Itu dipanggil jadi saksi, jangan mau. Sama aja. Dapat kagak, azab dapat. Mendingan mendingan <laughs> dekatnya wakala Wa syahid. Wa sawa. Mereka sama tuh. Yang makan riba, yang minjemin, eh yang apa ya yang yang minjem wakilnya ya, yang catat dua orang saksi sama saksi biasanya kan dua ya paling kuat dua itu lagi warawa Ahmadu an Ka'bil Akhbar dan meriwayatkan Ahmad dari Ka'bul Akhbar annahu qala bahwasanya beliau bersabda nih Ka'bul Akhbar La'an azni salasatan wa salasina zaniatan ahabu ilayya min an akula dirhaman riba. Demi saya zina 33 kali lebih saya senengin daripada makan satu dirham riba. Padahal dia nggak dia zina. Ya Ka'bul Akbar nih, Yahudi yang masuk Islam nih An kabul Akbar ada nih, Allamani Abi Taurata ya Nah, yang rawinya itu itu Ka'bul Akbar orang ah, Yahudi masuk Islam jadi ulama Yahudi itu yang masuk Islam termasuk Ka'bul Akbar Abdullah bin Salam ya. dia mengatakan dia nggak zina cuma dia mengatakan andai kata saya memilih saya lebih senang zina 33 kali daripada saat makan riba satu dirham karena dosanya jadi asyaddu ya, min salasina min salasatin wa salasin min sittatin wa salasinatin ya. Kalau dia mengatakan daripada zina 33 kali. Waqala Ibnu Abbas innahu la yuqbalu man akala riba sodagatan wala jihadan ya. Betul ya, sodakotun ya, la yuqbalu ya. La yuqbalu min ya la yuqbalu min akilir riba sadaqatun wala jihadun wala hijjun wala silatun Ibnu Abbas mengatakan semuanya tidak diterima dari pemakan riba apa yang tidak terima saudaranya jihadnya hajinya silaturahimnya nggak diterima orang yang makan riba itu semuanya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala wa man amana riba ustutiba fa in kana wa illa duriba ulubimu dan juga beliau mengatakan siapa orang yang melakukan riba disuruh tobat ya fa'in taba kalau dia tobat udah jangan diapa-apain gitu wa illa kalau enggak mau tobat duriba ulubimu pancung ya. dipancung lehernya pokoknya. Wa akhbarana Syekhuna Ibnu Hajar Allah bi dan menghabarkan kepada kita tuan kita, guru kita, syekh kita Ibnu Hajar Al-Asqalani. Semoga Allah memberikan manfaat ya dengan sebabnya kepada kita. Annahu wasanya beliau kana fi sigharihi dari mulai kecil ta'ahadu gabra walidih selalu biasain pergi ke kuburan bapaknya dari kecil dari kecil sampai tua Waduh, ya taat, ya taat, mana biasa biasa membiasakan diri ya roh ya hari ya, dari kecil lil qiraati alaih untuk baca Quran di kuburan bapaknya yawman ba'da بعد صلاة bi ghalasin bi ramadhan Lalu dia keluar pada satu hari setelah sholat subuh, waktu-waktu Ramadan, ya remeng-remeng masih masih kuning gitu. Habis sholat subuh kan masih menguning ya, ya jam 6 gitu. Keluar dia ke kuburan mau mau baca Quran. Wakala azunnu anna dzalika kana fil akhir. Dia mengatakan saya saya menyangka Nyangka itu adanya di bawah hak eh di bawah yakin. Ada yakin atau zon. Yakin banget enggak? Tapi zon. Ya, kalau bahasa kita 70 80 persen ya Yakinnya. Kalau yakin kan hampir 90. Kalau hakul yakin 100 persen. Kita 60, 70 itu zon maknanya. Sangkaan yang hampir mendekati benar. Sangkaan yang hampir mendekati benar. Saya menyangka bahwa hari itu adalah hari 10 akhir dari Ramadan. Bahkan Lailatul Qadar katanya. Bal Lailatul Qadar. Bahkan saat itu mungkin dia sangka Lailatul Qadar. Hari hari di mana turun malaikat-malaikat. Walamma jalasa ala gabri ketika dia duduk di atas kuburnya wa qara'a syai'an minal Qur'an dibaca sesuatu dari daripada Qur'an. Ayat berapa kita disebut? Walam yakun fil maqbarah ahadun ghairu. Enggak ada di kuburan itu seorang pun selain dia. Selain Syekh Ibn Hajar. Fa idzan huwa sami'at ta'ahwa al-'azimah. Tiba-tiba dia mendengar rintihan yang yang sangat. Rintihan yang sangat. Wal anin al dan keluhan yang mengejutkan. Ah, Tiba-tiba didengar suara oh, oh gitu. Itu disebut rintihan yang sangat keras dan keluhan ya, yang sangat mengagetkan. Subuh-subuh. nggak ada orang, dia lagi baca Quran, teriak-teriak, oh, cari di mana? Oh, dalam kubur. Didengar tuh suara rintihan keluhan orang lagi di atas. wahai aja aja azu nah, inilah e, begitulah suaranya bikin kaget. Min kabrin dari satu kuburan mabniyan bin nurah wal jis. Dari kuburan yang dibangun nih mabni e, dengan kapur dan semen. Di, kapur di semen itu kuburan. Lahu bayadun azim. Itu kuburan punya warna yang sangat putih. Ya semen kapur kan putih banget ya mencolok banget warnanya kalau dulu kan orang bangun pakai kapur ya kita nyender nyeplak badan kita kena kapur pada al aja, lalu dia putusin badannya stop wasana dengerin suara apa orang teriak-teriak ya wasana sauta dzalikal adab dia dengerin itu suara itu adab min dakhilihi dari dalam kubur. Wadzalika ar-rajulul mu'azzabu yata'ahhau yata yata'awwahu ta'ahwan aziman. Dan itu lagi yang diazab sedang mengeluh dengan keluhan yang sangat ta'awah. Ya ta'awah tuh maknanya au au itu bahasa Arab tuh. Au au au au au Iya. Mengeluh dengan keluhannya. Bihaisi yagligu sima'umul galba. Kira-kira yang dengar hatinya jadi takut aja deh. Kecut. Dengar teriakan itu hati jadi apa tuh? Yaglik. masih kecut. Ya, takut. jauh dan mengejutkannya. Pas sama ilahi zamanan. Dia dengerin beberapa saat. Lama dia dengerin. Ya. Dari waktu masih remeng-remeng tuh kuningnya. Falamma al aspal, ketika muncul kuning berarti udah jam setengah tujuh itu antara jam setengah tujuh kuningnya udah benar-benar apa dari remeng sampai kuning kafiyah hisuhu anhu mulai redah, suaranya itu mulai samar kafiyah samar hisuhu suaranya saya baca di mana hidul imdad Hisu maknanya sautu Jadi suaranya agak Udah mulai kendor gitu Enggak kayak tadi kencongnya itu Mulai reda. Pamar Robi insanon Eh lewat seseorang Tadi nggak ada orang Sekarang lewat Ada seorang wagalah lalu saya Lalu saya berkata amet orang yang lewat Hazar kau rumah ada kau rumah ini kuburan siapa? Dia mau tahu dong kok di kuburan siapa? Bagaimana? itu orang jawab, ada kubur pula, dia sebut namanya, ya, takut riba ya. Ini kuburan seseorang, pula, kuburan pula. Adrakahu syekh, yang syekh itu, syekh ibnu Hajar, itu pernah jumpa dengan orang. Cuman syekh Hajar wahwa sahir, Waktu itu Syekh Ibnu Hajar masih kecil. Pernah kenal orang gitu. Katain orang yang lewat, itu kuburan sepulang. Inti kenalnya gitu. Dulu inti masih kecil cuma. Dulu yang, yang ngasih tahu orang lebih tua. Lebih tua dari Ibnu Hajar. Wa kana rajulun mu'azzabu ala ghayatin min mulazamatil masjid was salat. Ini orang yang diadab itu akhir hayatnya sampai akhir hayatnya orang yang rajin ke masjid sampai akhir hayat ke masjid rajin sembahyang jamaah ah, iya. ya fi awlatiha di awal waktu bayangin ti anil jalan nggak banyak ngomong orang ini som ya dia berdiam wahada kulluhu syahadahu itu semuanya disaksikan oleh Syekh Ibnu Hajar emang orang waktu dia kecil ini bapak maju maju bayang di awal waktu nggak banyak ngomong. Orang kan banyak ngomong yang kalah. Dia kan banyak ngomong. wah iya. iya. Wa arafahu minhu dan dia kenal daripadanya itu yang si yang diadab itu. Fakaburu ala syail amru jidda lalu menjadi sangat apa itu sangat besar nih urusan kok, kok bisa begitu katanya ini orang yang saya kenal dulu di ngelamun nih Syekh Ibn Hajar merawang. Waktu dia masih kecil kenal banget nih bapak yang diazab. Pembahayangnya di awal waktu. Sering ke masjid. Gak banyak ngomong. Kok bisa diazab gini? Itu maksudnya Pak Kaburo. Orang kalau mikirin orang ini begini kok jadi begini kan. Ya urusan jadi, jadi gede gitu. Kok bisa begini gitu itu maknanya pakai buro uh, eh, Fakabura <clears throat> ala syaihil amru jiddan lima alimahu minal ahwal Allati kana zalika rajulu mutalabbisan biha fid Maka menjadi besar sangat menjadi besar urusan tersebut atas Syekh Ibn Hajar ya lama ya tak kala alimahu dia mengetahui minal ahwali daripada hal ihwal allati kana fi dzalika rajul yang ada pada diri itu laki-laki mutalabisan bihafiz zahir yang apa namanya ber apa itu bahasa kita apa ya? Nah, mutalabisan kelihatannya ini begini nih gitu Hah? kalau bahasa ini kan pelepotan gitu ya dikemasi ya yeah. Yang nah, orang di, di, di, dihiasi dirinya tuh. Secara zahir begini nih. Orang mau lihat zahirnya ini orang baik aja deh. Gak sangke bakal diazab. Kok orang yang zahirnya kelihatan, mutalabisan gitu. Ya. Diselimutin dengan urusan yang bagus-bagus. Bayang di awal waktu ke masjid rajin, gak banyak ngomong, kok diagak gitu. Fakala wasakta alladhi yudlihuna ala hakikati ahwalihi. Lalu Syekh Ibn Hajar penasaran, dia nanya terus. Sampai puncak nanyanya itu. Wasakta. Tapi dia selidikin terus. Alladzina yudlihuna ala hakikati ahwalihi. Dia selidikin terus ke pertanyaan. Sampai puncak-puncak pertanyaan. Kepada orang yang beritahu. Iya. Alladzina yudlihuna. Kepada orang yang memberitahukan. Ya ala hakikat ahwalihi atas hakikat kebenaran hal ihwalnya orang kok bisa diangkat begitu kenapa boleh ya kan? ya yang disebut uh, apa namanya nyari ibro ya kapal bil mauti wa cukup kematian jadi nasihat maknanya apa ya? cari apa sih kalau dibaik jadiin kita jangan sampai seperti dia jadi orang baik gitu matinya kalau buruk jangan sampai kayak dia gitu. Itu mu'izah namanya. Jadi ngambil etibar dari kematian. Tujuannya begitu bukan mau nyari aib tetapi nyari pelajaran. Kok bisa dianggap saya tahu dia begini begini begini. Lalu dijawab Pak akhbaruhu jadi nas kembali kepada jamak ya. Kalau lagi nasun sendiri huwa, tapi kalau lagi bicara tentang kalimat nas gitu ya eh kepada artinya jadi jamak gitu kan tadi kita bacanya eh, apa namanya alam pamar robi insanun ya insan pamar robi insanun ya, kalau lihat dari bentuknya kan insan itu mufrad tapi kalau artinya bisa jamak maka kembali ke pak ahbaruru insan tadi maka insan itu mengkhabarkan kepada Syekh An-Nahu bahwasanya orang tersebut karena yakulu riba. Itu orang makan riba. Fainau kana tajiran dia tadinya pedagang orang kaya. Suma kaburo kemudian tua. Ya. Wabakia ma'u syai'un minal hitom. Tua masih ada sisa harta bendanya. Ya, hadir, Bagang masih muda koyo udah tua, udah nggak mampu lagi dagang, hartanya masih tersisa. Tapi takut miskin. Akhirnya duitnya diribain dia. Supaya tetap kaya, supaya tetap. Nah, itu dia dari hasil itu. Ya. Falam tarda tuh zalimatul bisa Karena tua, udah nggak bisa kerja lagi, nggak ini, tapi duitnya tuh dia nggak nggak mau nih duit sampai habis, nggak rela dirinya dan nafsunya yang zalim, yang buruk. antak pula janbihi. Ya, makan dari sisinya aja itu harta yang segitu-gitunya itu dia nggak mau, maunya mau lebih lagi. Hatta ya'tiyahul mau sampai mendatangi mati mendatanginya. Bal syaitan al muamalah birriba. Bahkan setan menghiasi udah ribain aja tuh duit, ya. yang sampai ntar habis tuh duit ribain kan itu tajir asalnya ah, gitu. alladzina ka la hatta ya la yanqusu maluhu sehingga hartanya enggak jadi enggak berkurang augo anhu fi dzalikal azab lantaran itu dia menerima azab al alima al alimi fi ramadan hatta di bulan ramadan di bulan ramadan kan ramadan disentikan azab eh ini orang yang makan riba nggak stop. Hatta pilai latil gadar. Sehingga di malam Lailatul Qadar dia azab juga. Utruku ibadallah ar-riba. Tinggalin wahai hamba Allah riba. Alladzi qala fihi nabiyikum yang nabi udah ngomong. Nabi kamu bicara tentang itu. Innahu kazina bi ummihi. Sesungguhnya riba seperti zina terhadap ibu. Wa innahum kasittatin wa salasina zanya. Punya riba seperti 36 zina bahkan lebih. Wa inna akilahu la yughfaru lahu. Dan sesungguhnya yang makan riba nggak bakal diampunin Sehingga tobat. Tobat tinggalin riba, pulangin tuh duit gimana modelnya pulangin. Wala taqtadu bil ashqiya il maghruri. Jangan ikutin Orang-orang yang celaka, yang tertipu. Lu yang tertipu bahwa nafsu pengen begini, ah ini riba nih, ini gak riba. Ah ini dagang, dagang, pada riba. Iya kan? Hati-hati. Ada beda dagang sama riba beda. Ya. Allah mengatakan apa? ya? Apa? ya? Wa ahallallahu al wah wa harrama riba. Beda nih, nih ini baik, ini riba beda. Ya. Tidak sama. Wa innahum ghadan ya'lamuna ma yahullu bihim min anwa'il adab. Nanti mereka bakal tahu besok. Ma yahullu bihim apa yang bakal turun kepada mereka min anwa'il adab al-alim. Ya, daripada azab yang pedih bisyai'in. Bisyai'in panin yasirin. Lantaran sesuatu yang tanah yang sedikit ya yasir ya, yang mudah ya iki gara-gara itu tuh panik panen ya mana kan harta biar banyak apa panik ulu ulu syai'in halikun illa wajah Allah yang panik nih apa yang ayat itu uh, wajah buka tu panik wajah buka ada yang ayat ya اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما وحدنا صراطا مستقيم آمين Allah ya Allah ampunin kami apa yang lalu, apa yang bakal yang akhir, apa yang kami sembunyikan, apa yang kami nyatakan.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 بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أستودعك ما علمتني فاردده إلي عند الحاجة